Ya sudah dua bulan ya kita berhenti dari kajian ini ya liburan panjang kemarin semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dan semangat untuk terus belajar ilmu agama khususnya tentang akidah Ahlussunnah wal jamaah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan poin yang ke-11 pada kesempatan terakhir kita sempat melompati bab ini karena berkaitan dengan imam kepa, iman kepada takdir. Kita kembali lagi kepada poin 11 yaitu tentang Al-Qur'an kalamullah halaman 40. Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yaitu mengatakan Al-Qur'an kalamullah. Al-Imam Abu Bakar Ismaili rahimahullah berkata, wa yaqulun al-Qur'anu kalamullah ghairu makhluqin. Imam-imam ahli hadis, al-sunnah wal jamaah, as-salafus saleh, mereka sepakat mengatakan Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Ya, kita baca semuanya dulu. Wa annahu kaifama yusarraf bi qiraatil qari' lahu wa bi lafzihi wa mahfuzan fil masahif ghairu makhluqin di bagaimanapun ya atau bagaimanapun keadaan Al-Qur'an ya baik dia ketika dibaca oleh seorang pembaca Al-Qur'an atau dia dilafatkan atau dia ditulis di dalam mushaf itu semuanya adalah kalam Allah bukan makhluk ya Al-Qur'an bukan makhluk kemudian beliau mengatakan waman qala bi khalqi lafzi bil Qur'an yuridu bihil Quran fahuwa qad qala bi khalqil Quran dan barang siapa mengatakan bacaan Al-Qur'anku itu makhluk ya maka dia telah mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk ini ada beberapa poin dalam pembahasan kita ini yang pertama beliau mengatakan Al-Qur'an kalamullah ini sekali lagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari zaman sahabat Eh sampai detik ini dan sampai hari kiamat mengatakan Al-Qur'an adalah kalam Allah. Kalau dalam ucapan sebagai ulama yang lain seperti Imam atau tahawi rahimahullah dalam Al-Aqidah Tahawiyah beliau mengatakan Al-Qur'an kalam Allah minhu bada bila kaifiyatin kaulan Al-Quran adalah kalam Allah darinya lah berasal dari Allah lah permulaan Al-Quran tersebut sebagai firman-Nya yang mana kita tidak tahu bagaimana Allah berbicara. Di sini kata para ulama setiap ucapan ya kaidahnya setiap ucapan dinisbatkan kepada yang pertama kali mengucapkannya. Siapapun yang menukil pasti ketika orang itu tahu itu adalah ucapan yang sekedar nukilan, pasti dipahami itu adalah ucapan yang pertama kali mengucapkannya. Seperti contoh ya, Ana mengatakan innamal a'malu bin niat. Yang terbetik dalam benak antum apa ini? Ucapannya siapa? Rasul SAW. Meskipun Ana nggak mengatakan itu adalah sabda Rasul. Namun ketika ya Ana mengatakan innamal a'malu bin niat secara spontan orang yang telah mendengarkan ya atau yang pernah mendengarkan atau bahkan pernah menghafal hadis tersebut spontan mengatakan ini adalah sabda Rasul SAW, hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebuah kaidah, eh bahwasanya setiap ucapan itu dinisbatkan kepada yang pertama kali mengucapkan. Siapapun yang menukilnya maka itu dikembalikan kepada yang mengucapkan pertama kali. Ketika anda mengatakan misalnya ya syakautu ila waqi'in su'ahifzi farsyad dan ila tarkil ma'asi yang pernah mendengarkan syair ini maka dia akan mengatakan ini adalah ucapan siapa? Ha? Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ya, meskipun anak tidak menyebutkan ucapan itu dari beliau, namun secara spontan ucapan disebabkan kepada yang mengucapkan pertama kali. Demikian pula Al-Qur'anul Karim. Siapapun yang melafatkannya, maka itu tetap kalam Allah. Dan kalam Allah merupakan sifat Allah dan sifat Allah bukan bukan makhluk. Ya. Adapun dalil tentang Al-Quran kalam Allah sangat banyak sekali. Di antaranya dalam surat At-Taubah Allah berfirman, "Wa in ahadun minal musyikin astajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalam Allah." Apabila ada seseorang dari orang-orang musyrikin minta perlindungan kepada engkau Nabi Muhammad, fa'ajiru, lindungi dia sampai dia mendengarkan kalam Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Dari ayat inilah ter ya, ya ter, terjelas atau paling jelas sekali tentang toleransi Islam. Ya, Islam agama yang penuh dengan toleransi. Namun tidak boleh dilebih-lebihkan. Ketika ada orang musyrik ya, minta pertolongan kepada kita, kita mampu menolongnya, kita tolong. Ya. Ini adalah ajaran Islam yang sebenarnya lil alamin. Ya, Rasul diperintahkan untuk melindungi orang musyrikin ketika mereka dalam keadaan ketakutan dan dalam keadaan mereka tidak merangkai kaum muslimin. Maka apa diperintahkan untuk melindungi mereka. Ini bantang kepada kelompok teroris yang selalu mengumandangkan pertumpahan darah terhadap semua orang non-muslim. Padahal tidak semua orang non-muslim layak dibunuh. Bahkan sebaliknya, ketika dia minta perlindungan, diwajibkan untuk apa? Rasul melindunginya. Fa'ajur hatta isma kalam Allah. Di antara fungsinya, tujuannya untuk mendakwainya, memperdengarkan kalam Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Makanya dahulu ketika Rasul menawan tawaran perang, Rasul ikat di tiang masjid. Ya. Apa manfaatnya? Agar dia melihat bagaimana keindahan Islam. Dibacakan ayat-ayat Al-Quran agar dia tertarik ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Islam penuh dengan toleransi. Cuma ada batasan, tidak boleh berlebihan. Kalau ada acara Natal, misalnya haram untuk kita mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang Nasara. Ya, semua ada batasan-batasannya dalam urusan dunia sebagaimana tadi. Fa'ajirhu, lindungi dia. Boleh berbuat baik kepada mereka sampai yasma kalam Allah sehingga dia mendengarkan Al-Qur'an yang merupakan kalam Allah. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Ahli kitab mereka ingin merubah kalam Allah yaitu Al-Qur'an Karim. Ini adalah dalil Al-Qur'an adalah kalam Allah dan sekali lagi kalam Allah merupakan sifat Allah. Ini termasuk pembahasan tauhid asma wa sifat Al-Sunnah mengatakan di antara sifat yang wajib diyakini adalah sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah berbicara dengan Nabi Adam. Ya, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'il fil ardi khalifah. Allah berbicara dengan Nabi Musa wa kallamallahu Musa taklima dan al-sunnah berkeyakinan ya kalam Allah bisotin wa harfin. Ucapan atau firman Allah itu dengan suara yang bisa didengar dan dengan huruf yang bisa ditulis. Adapun dengan huruf jelas alif lam mim huruf dalam Al-Qur'an. Rasul mengatakan barang siapa membaca satu huruf dalam Al-Qur'an maka dia mendapatkan satu pahala. Di antaranya alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ini adalah firman Allah dengan huruf yang bisa ditulis dan dengan dengan suara yang bisa didengar oleh yang diajak bicara. Adapun kelompok alil bidah eh, kelompok sesat, sebagian mereka menetapkan Allah punya sifat kalam. Seperti kelompok asaria Mereka mengatakan sifat Allah ada tujuh. Di antara sifat al-kalam. Cuma pemahamannya beda dengan pemahamannya al-sunnah wal jamaah. Kelompok asaria mengatakan bahwasanya firman Allah itu kalam mulai artinya al-ma'nal qa'im bin nasi Kalau bisa diterjemahkan, itu bisikan hati Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak berbicara dengan suara yang bisa didengar. Allah tidak berbicara dengan huruf yang bisa ditulis. Namun ketika misalnya Allah berbicara dengan Jibril, Jibril memahami apa yang Allah kehendaki. Meskipun tanpa suara. Na'udzubillah min dalik. Ini kata pak ulama, ini sebetulnya bentuk pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah disamakan dengan apa? Hah? Orang yang bisu naudzubillah min dalik. Ya. Padahal jelas Allah ketika berbicara dengan Nabi Musa Allah mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Musa takliman, ditetapkan betul-betul berbicara. Dalam semua bahasa tidak ada namanya orang bisu itu apa? Dikatakan bisa bisa berbicara. Namun inilah keanehan kaum al-bidah. Mereka menetapkan Allah punya sifat al-kalam, cuma beda maknanya. Makanya ahli sunnah wal jamaah selalu teliti. ya. Jangan kita tertipu dengan slogan propaganda yang dohirnya kelihatannya bagus, namun dalamnya penuh dengan eh, racun. Ya, harus teliti betul, lihat hakikat sebenarnya. Ya. Seperti kelompok Asyariah menetapkan sifat kalam. Maknanya beda, dalamnya beda. Demikian pula kelompok alil bidah mereka juga punya istilah tauhid. Ya. Kelompok teroris misalnya, mereka punya istilah dakwah tauhid. Ya. Ansar tauhid. Namun tauhid yang mereka pahami bukan seperti yang dipahami oleh sunnah wal Jamaah. Yang mereka pahami tauhid itu adalah tauhidul hakimiyah. Tidak ada hukum kecil hukum Allah. Barang siapa yang nggak berhukum dan hukum Allah kafir murtad wajib diperangi. Itu yang dipahami oleh kelompok teroris. Jadi harus betul-betul apalagi zaman fitnah seperti ini propaganda slogan itu sangat amat menarik cuma harus kita betul-betul teliti lihat hakikatnya ya teliti harus kita apa ya ketika kita kemarin uh, daurah di Batu disampaikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili di antara kaidah dalam kita menghadapi fitnah harus ya berhati-hati. Ada mula ajalah, jangan tergesa-gesa. Ya, ada misalnya pengajian, kelihatannya bagus, ya judulnya, pematerinya masya Allah dari Timur Tengah, ya kelihatannya masya Allah. Tapi harus kita apa? Berhati-hati. Karena banyak sekali ahli bidah yang menyusup ke dalam barisan ahli sunnah wal jamaah. Harus kita betul-betul ya teliti, jangan asal-asalan. Ya. Tanya fas'al ala zikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Intinya sekali lagi, kalam Allah itu adalah ya firman Allah sautin wa harfin dengan suara dan dengan huruf. Ini akidah sunnah wal Jamaah. Dan kalam Allah sifat Allah dan sifat Allah la tanfaqul mausuf tidak dipisahkan dari yang berbicara. Al-Qur'an kalam Allah. Dalilnya tadi Ya, kemudian juga dalam hadis Rasul pernah bersabda, "Ala rajulun yahmiluni ila qaumihi liuballigha kalam rabbi." Adakah seseorang yang bisa membawaku kepada kaumnya sehingga aku menyampaikan kalam Rabbi, ucapan Rabbku yaitu Al-Qur'anul Karim. Ya, sekali lagi ini adalah ijma' Ahlus sunnah wal jamaah mengatakan Al-Quran kalam Allah. Ini adalah akidah dari zaman sahabat, ya tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Namun ketika di zaman Al-Khalifah Al-Ma'mun, di zaman Imam Al-Sunnah wal Jami'ah Ahmad rahimahullah, muncul bid'ah. Ya, baru yang mengatakan Al-Quran makhluk. Al-Quran itu makhluk, bukan kalam Allah. Itu asal muasalnya ya Bencana ini, musibah ini munculnya awal kali dari kelompok Mu'tazilah yang mereka terpengaruh dengan kelompok filsafat alias ilmu kalam. Mungkin sudah pernah kita sampaikan sejarahnya Al-Khalifah Al-Ma'mun ini sekelilingnya orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Eh, di antaranya Ahmad bin Abi Duat, eh, salah satu tokoh Mu'tazilah Al-Khalifah Ma'mun ingin untuk mengimpor kitab-kitab filsafat dari negara Romawi. Disebutkan dalam sejarah ketika itu Raja Romawi mengumpulkan semua menterinya eh, dan para pejabat-pejabat dan juga eh, tokoh-tokoh agamanya. Semuanya sepakat untuk eh, tidak mengirimkan buku-buku filsafat mereka. Ada salah satu dari tokoh agama mereka yang mengatakan kirim saja karena tidaklah kitab-kitab tersebut masuk suatu kaum kecuali akan merusak dan menghancurkan mereka. Dan betul, ayat dikirim kitab-kitab tersebut mulai muncul perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Ketika itu Al-Khalifah Ma'mun menerjemahkan kitab-kitab filsafat ke dalam bahasa Arab. Banyak orang membacanya termakan oleh racun filsafat tersebut. Makanya Islam tidak mengenal filsafat. Islam tidak mengenal ilmu kalam. Ya. Makanya kalau kita lihat bagaimana celaan ulama-ulama al sunnah wal jamaah terhadap ilmu kalam. Ini sangat luar biasa. Contoh Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, Hukmi fi ahlil kalam an yudrabu bil jaridi wan ni'al. Sanksi yang aku berikan kepada para penuntut ilmu kalam itu dipukul dengan ya pelepah kurma dan dengan terompa. Wa yutafu bim fil asari wal kabair. Kemudian dikarak ya di kabilah-kabilah di kampung-kampung seraya dikatakan hada jaza man taraka kita wa sunnah wa akbala ala ilmil kalam. Ini adalah sanksi bagi orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan dia belajar ilmu ilmu kalam dan juga banyak ucapan yang lain yang lainnya ya bahkan ada satu kitab atau ya, berjilid-jilid kitab itu yang berjudul Damul Kalam wa ahli celaan bagi ilmu kalam dan yang belajar ilmu kalam yang dikarang oleh Imam Al Harwi di situ disebutkan banyak ucapan ulama salaf tentang celaan mereka terhadap ilmu ilmu kalam yang sumbernya dari ilmu ilmu filsafat namun sangat disayangkan di sebagian universitas Islam di negeri kita ya akidah mereka namai dengan ilmu filsafat. Kelihatannya keren. Ya, ini propaganda. Ini kelihatannya apa? Indah, namun sebetulnya itu racun. Ya, makanya di sebelah kita ini ketika ya ada ospek mahasiswa baru jurusan filsafat sudah berani mencela Allah Subhanahu wa taala. Menulis spanduk apa? Ya, apa? Tuhan membusuk naudzubillah min Itu ilmu ilmu kalam, kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaum muslimin itu ditindas, dijajah oleh kaum eh, kufar bukan karena kekuatan orang kafir, namun kelemahan akidah kaum muslimin rusak dikarenakan apa? filsafat tersebut. Ya, bahkan melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah pengaruh ilmu ilmu kalam. Pada waktu itulah Imam Ahmad rahimahullah berjuang mati-matian untuk membela akidah yang hak yaitu Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk. Pada waktu itu Al-Khalifah Ma'mun karena terpengaruh dengan ya tadi Ahmad bin Abi Dua dan yang lainnya ya beliau membuat undang-undang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk yang tidak mau mengikuti ucapan khalifah pada waktu itu ya penjara, disiksa, bahkan ada yang yang dibunuh. Ada sebagian ulama yang mereka berpendapat ini adalah suatu keterpaksaan. Maka mereka pun ada yang mengikuti ucapan al khalifah al Makmun karena takut dibunuh oleh Makmun. Ya. Ada pula yang mentakwil dalam artian ya mereka memiliki hila atau rekayasa ya Ketika dipaksa mengatakan Al-Quran makhluk, mereka mengatakan Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur adalah makhluk. Namun hatinya maksudnya itu adalah jari-jariku ini adalah apa? Makhluk. Nggak terang-terangan mengatakan Al-Quran kalam Allah. Ya. Namun Imam Ahmad rahimahullah berpendapat ini adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rela mati untuk mempertahankan akidah sunnah wal Jamaah. Beliau dan juga ulama yang lain bernama Muhammad bin Nuh. Dua ulama ini yang ya terang-terangan mengatakan Al-Quran kalam Allah sampai di penjara. Imam Ahmad rahimahullah di penjara sampai tiga kekhalifahan pada waktu itu. Ya, namun Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah memberikan ya bantuan pertolongan sampai akidah Ahlussunnah wal Jamaah tersebut itu menang di atas akidahnya kelompok Jahmi atau kelompok Al-Mu'tazilah. Sampai ada ungkapan dari ulama, "Innallaha yansuru hadad din birrajulain." Sesungguhnya Allah menolak agama Islam ini lewat perantara dua orang. Bi Abi Bakar yaum ridda wa bi Imami Ahmad yaumal mihna. Yang pertama lewat Abu Bakar Siddiq ketika merangi orang-orang yang murtad pada waktu itu dan yang kedua Allah menolak agama ini lewat perantara Imam Ahmad rahimahullah pada waktu ujian Al-Qur'an makhluk. Ini sekali lagi merupakan salah satu ya bi fadlillah summa bi fadli Imam Ahmad sampai kata ulama seandainya Imam Ahmad itu mengikuti ya akidahnya Al Khalifah Ma'mun maka mungkin kita tidak akan lagi mengenal Al-Qur'an kalamullah. Namun sekali lagi inilah ya perjuangannya Imam Ahmad rahimallahu taala. Makanya beliau digelari dengan Imam Sunnah wal Jamaah karena kegigihan beliau dalam ya menegakkan, menghidupkan, Imam bela akidah Sunnah wal Jamaah. Eh bukan berarti yang lain bukan Imam Sunnah wal Jamaah bukan. Ya, namun inilah salah satu keutamaan Imam Ahmad rahimahullah. Yang lainnya tidak ada, tidak menghadapi ujian ya seberat Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya, ini sekali lagi awal muas awal mu, awal muas awal mual awal mulanya ya adanya akidah Al-Qur'an makhluk. Ya. Dan setelah itu ya ulama-ulama yang lain juga mengikuti pendapat Imam Ahmad yang mengatakan Al-Qur'an kalam Allah. Ya, seperti di sini katakan Al-Quran kalam Allah bukan makhluk. Dan sebagai ulama yang lain menambahkan ucapan waman qala Al-Quran makhluk fakot kafar. Dan barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk maka dia dia kafir. Karena apa? Karena menyerupakan Allah dengan makhluknya. kalau Allah sifat Allah. Kalau dikatakan makhluk berarti mengatakan Allah adalah apa? Makhluk ya dan sepakatlah mengatakan man syabbahallah bi syai'in khalqi faqad kafar dan barang siapa menyerupakan Allah dengan makhluknya maka dia kafir ya. namun sudah sering kita sampaikan ini pengkafiran secara umum adapun individu-individu yang mengatakannya tidak bisa langsung apa dikatakan kafir. Ini garis pembeda antara ahlu sunnah wal jamaah dengan kelompok teroris ya maka sungguh jahil sungguh batil kelompok-kelompok yang eh, sakit hati dengan al-sunnah wal jamaah kemudian mengatakan dakwah salafiyah as-salafiyun ya atau mereka menggelari dengan wahabi itu takfiri naudzubillah min dalik ya beda antara kelompok teroris dengan kelompok eh, salafi dengan kelompok al-sunnah wal jamaah kita diajarkan oleh ulama salaf mengatakan barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Ini hukum secara umum. Person-personnya, individu-individunya ini stop dulu, berhenti dulu. Jangan gegabah mengatakan dia kafir murtad. Contohnya Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad eh jelas mengatakan dalam kitab beliau Usul Sunnah yang dulu pernah kita ajarkan di sini mengatakan barang siapa mengatakan Al-Qur'an makhluk maka dia kafir. Namun ketika Al Khalifah Al-Ma'mun mengatakan Al-Quran makhluk, bahkan lebih dari itu, menjadikannya sebagai undang-undang dasar negara tersebut. Namun Imam Ahmad tidak mengkafirkan Khalifah Al-Ma'mun. Nah, ya, Inilah sekali lagi kaidah dalam kafir mengkafirkan. Secara umum boleh kita mengatakan barang siapa yang sujud kepada kuburan keramat dia kafir musyrik. Itu hak. Nah ya. Seperti ketika mengatakan kalau ada orang melempar Al-Quran, kafir. Secara umum. Adapun person-personnya. Kita lihat anak kecil melempar Musa, Dia mainan nggak tahu apa anta mengkafirkan anak kecil tersebut. Ya mungkin dia nggak tahu kalau itu Al-Quran. Ya. Nah, perinciannya panjang. Beda dengan kelompok teroris. Kalau kelompok teroris mengatakan barang siapa yang berhukum dan hukum Allah kafir murtad tanpa perincian, secara mutlak semuanya dihukumi kafir murtad. Ya. Naudzubillah min dalik. Jadi nah, beda. Kita mengkafirkan secara umum itu hak. Ini yang diajarkan oleh ulama salah. Namun person-personnya stop dulu, berhenti dulu. Ada perinciannya, pelajari dulu bagaimana kaidah-kaidah apa mengkafirkan yang ini sudah pernah kita sampaikan berulang kali dulu. Intinya person yang mengatakan Al-Qur'an makhluk ini ya dinasihati dulu, sampaikan hujah dulu. Imam Ahmad juga demikian kepada Al Khalifah Ma'mun sampaikan hujah eh, ya. Namun beliau tetap mendoakan Al Khalifah pada waktu itu. Disinilah sekali lagi tidak boleh gegabah eh, ya mengkafirkan person-person. Apalagi Al Khalifah, pemimpin kaum muslimin. Seperti Imam Ahmad di sini. Beliau mengingkari ucapan Imam ya, Al Khalifah. Beliau tidak setuju dengan ucapan khalifah, namun beliau tidak eh, ya menyuruh murid-murid beliau demonstrasi, tidak menyuruh murid beliau kudeta, tidak ada dalam kamusnya Ahlussunnah wal Jamaah hal seperti itu. Tetap kita mengingkari perbuatan mungkar pemimpin akan tapi eh, dengan cara yang yang baik. Ya. Di sini contohnya Imam Ahmad rahimallahu taala. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa annahu kaifa ma yusarraf bi qiraatil qari' lahu wa bilafzihi wa mahfudhan fil masahif ghairu makhluqin. Al-Qur'an ketika dibaca oleh seseorang maka lantunan ayat-ayat tersebut itu tetap kalamullah. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, minhu bada. Kalamullah darinya lah berasal. Meskipun kita yang eh membacanya tetap itu dikatakan kalamullah ghairu makhluk ya. Wa mahfudun fil masahif Demikian pula ketika tertulis dalam mushaf itu adalah kalam Allah. Ya, tetap itu bukan makhluk. Ya. Adapun suara yang keluar itu yang namanya makhluk. Ya. Tulisan ya, tintanya, ya, kertasnya di mushaf itu adalah apa? Itu makhluk. Adapun ayat-ayat yang tertulis di situ adalah kalam Allah harus dibedakan. Ya. Ini sebetulnya muncul karena ada kelompok Jahmiyah yang membuat talbis atau tipuan. Jadi salah satu ciri khas ahli bidah, ya. Suka apa? Ya, kalau kata orang sini selit kolil ya. Ketika terbongkar kedok mereka, ya. Mereka berusaha membuat ya sesuatu yang sebetulnya hitam dibuat abu-abu. Kata para ulama, kelompok Jahmiyah yang seolah sudah antum dengarkan sejarahnya ya dipimpin oleh Jaham bin Safwan atau dinisbahkan Jaham bin Safwan yang dia dibunuh oleh khalifah pada waktu itu demikian pula gurunya Ja'ad bin Dirham yang disembelih oleh Khalid bin Al-Qasri gubernur Kufa pada waktu itu kelompok Jahmiyah ini dalam masalah Al-Quran makhluk ada tiga trik mereka yang pertama mengatakan Al-Quran makhluk jelas ini ya, jelas hitamnya Jelas sesatnya. Ketika ulama al-sunnah membantah mereka, mereka pun apa? Membuat hilah. Ya, trik untuk menipu umat. Yaitu dengan mengatakan bacaan Al-Quranku makhluk. Ya. Ini ucapan yang mengandung dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, yang dimaksud dengan bacaan Al-Quran atau bacaan Al-Quran adalah makhluk, yaitu Al-Quran makhluk. Ya. Namun nggak secara apa? Gentle. Ya. Ada eh, kemungkinan yang kedua, yaitu tadi, suaraku adalah apa? Makhluk. Yang pertama itu yang sesat, batil. Yang kedua ini yang apa? Hak. Cuma, eh, al-sunnah tetap eh, membantah ucapan mereka. Imam Ahmad mengatakan man qala lafzi bil Qur'ani makhluk fahuwa jahmiyun. Barang siapa mengatakan bacaan Al-Qur'an ku adalah makhluk, maka dia termasuk anggotanya Jahmiyah. Wa man qala ghairu makhluk fahuwa mubtadi. Dan barang siapa mengatakan bukan makhluk, ya, maka dia ahli bidah. Kenapa demikian? Karena ucapan tadi itu mengandung dua kemungkinan yang bisa disalah eh salah gunakan, disalahpahami. Maka untuk menutup kemungkinan tersebut, Ahlussunnah wal mengatakan tidak boleh mengatakan bacaan al quran ku makhluk. Cukup kita mengatakan Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk. Ya. Namun itulah triknya kelompok Al-Jahmiyah. Ya, untuk tadi ya, agar sudut kolil tadi agar orang itu nggak sadar kalau telah disesatkan oleh kelompok Al-Jahmiyah. Makanya sekali lagi Al-Sunnah wal Jamaah selalu teliti ya apalagi dalam masalah tadi eh, propaganda dan sebagainya jangan tergesa-gesa menerima dulu ya harus kita apa ya betul-betul berhati-hati ya seperti yang dicontohkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili eh, di, di antara bentuk seseorang masuk ke dalam fitnah karena tidak berhati-hati contoh banyak orang awam tertipu dengan slogan kelompok Hezbollah di Lebanon ya karena apa meluncurkan roket ke Israel kata mereka Padahal yang diserang adalah apa? Gurun pasir kosong. Enggak eh, ada orang Yahudi yang apa? Yang mati. Ini sandiwara mereka. Untuk apa? Kaum muslimin berbondong-bondong memuji kelompok Hezbollah. Padahal mereka adalah Syiah Rafidah yang lebih kejam daripada apa? Yahudi Palestina. Eh, buktinya apa? Mereka membantu Bashar Assad dan juga Iran untuk membantu kaum muslimin di, di sudah saat ini. Cuma inilah propaganda. Kalau orang nggak berhati-hati, orang-orang awam khususnya Bahkan orang yang cendekiawan yang tidak tahu akhirnya yang benar, tidak tahu kesesatan kekufuran syiar Rafidah, mereka memuji-muji apa? Hizbullah. Padahal mereka adalah Hizbu ayat eh, asyaitan. Karena adalah kelompok Syiah Ar-Rafidah. Qatalahumullah. Eh, maka harus sekali teliti betul. Eh, apalagi zaman fitnah seperti ini. Eh, jangan tergesa-gesa menerima hal-hal seperti itu sampai betul-betul kita apa memahami menimbangnya dengan timbangan akidah al-sunnah wal jamaah Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Sunnah mengatakan itu gharu makhluk. Ya, Al-Qur'an dibaca siapapun, ditulis dimanapun, itu tetap kalam Allah, bukan makhluk. Kemudian beliau mengatakan, "Wa man qala bi khalqil lafzi bil Qur'an yuridu bil Qur'an fa huwa qad qala bi khalqil Qur'an." Barang siapa mengatakan bacaan Al-Qur'anku adalah makhluk, maka itu sama dengan dia mengatakan Al-Quran adalah apa? Makhluk. Karena apa? Itulah triknya kelompok Al-Jahmiyah. Ya, sekali lagi, Jahmiyah memiliki tiga eh, ya, tahapan dalam mengatakan Al-Quran makhluk. Yang pertama jelas mengatakan Al-Quran makhluk. Yang kedua mengatakan bacaan al quran itu adalah makhluk. Kemudian yang ketiga mereka mengatakan aku tidak tahu Al-Quran makhluk atau bukan. Itu adalah trik untuk apa mereka lari dari kecaman ahli sunnah wal jamaah. Ya, mereka apa? Ya, seperti bunglon. Itulah ciri-ciri alu ahli bidah. Ya, ciri ahli bidah apa? Mereka seperti bunglon. Ya, mereka dul wajahin, memiliki dua wajah. Ya, kalau ketemu dengan ya, sesama mereka, mereka terang-terangan menampakkan kesesatan mereka. Nah, ketika berhadapan dengan sunnah wal jamaah mereka pura-pura terkadang seperti apa? Al-sunnah wal jamaah Dan zaman sekarang ini udzubillah min dalik. Eh, banyak kelompok-kelompok harokan menyusup ke dalam barisan dakwah salafiyah. Namun kelompok dakwah salafiyah terkadang eh, tertipu. Mudah menerima. Asal jenggotan, cingkrang. Oh, salafi. Padahal usaha Bin Laden eh, lebih lebat jenggotnya daripada kita. Bukan dalil meskipun itu adalah sekali lagi ajaran tunra Rasul SAW. Namun itu bukan apa ciri khas ya asalafiyin alusunah wal jamaah alusunah wal jamaah itu ya ciri khasnya adalah apa memiliki keyakinan keyakinan akidah yang sama dengan akidah itu salaf ya makanya kapan orang itu dikatakan keluar dari alusunah wal jamaah kalau dia menyelisihi prinsip-prinsip dasar alusunah wal jamaah seperti yang tertuang dalam apa kitab-kitab akidah alusunah wal jamaah bisa jadi orang itu nggak berjenggot, ya. Namun dia salafi. Karena apa? Akidahnya akidah al-sunnah wal jamaah. Bisa jadi orang itu jenggotnya lebat, namun dia al-bidah. Ya, kita bukan mencela jenggotnya, naudzubillah min itu adalah apa? Ya, ajar Rasul SAW. Bahkan itu wajib bagi seorang laki-laki. Ya, akan tapi jangan kita tertipu dengan penampilan. Ya, seperti tadi, slogan-slogan, jangan demikian penampilan. Eh, jangan asal penampilannya sama kemudian langsung dikatakan eh, salafi apalagi dikatakan ustadz kemudian disuruh untuk ceramah di hadapan eh, ya pengikut dakwah al-sunnah wal jamaah ini sangat amat eh, ya menyesatkan harus nah, kita betul-betul berhati-hati. Itu tiga sekali lagi tahapan Jahmiyah dalam eh, ya penyimpangan mereka terhadap Al-Quran. Mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Al-Quran, bacaan Al-Quranku makhluk. Dan yang ketiga mereka pura-pura apa? Tidak tahu. Aku nggak tahu apa Al-Quran makhluk ataupun tidak. Bahkan sekali lagi al tetap mengecam tiga pendapat tersebut. Al-Waqfiyah, eh, Jahmiyah, kata para ulama yang mengatakan aku nggak tahu Al-Quran makhluk atau tidak. Dia juga termasuk kelompok Al-Jahmiyah. Di sini kita ingin membaca footnote ya karena ini ada sesuatu yang penting bismillah kata pentakik di sini Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Humayyiz poin yang kedua maslatul lafzi bil Quran ittaraba fiha aqwamun min alil hadis wa sunnah pembahasan masalah bacaan Al-Qur'anku makhluk atau bukan ini ada statement yang berbeda-beda dari ulama alil hadis atau ahli sunnah wal jamaah. Qala Ibnu Kutaybah fi kitab al-ikhtilaf fil lafzi. Ulama al sunnah yang bernama Imam Ibnu Kutaybah rahimahullah berkata, "Tsumma intaha binal qaul ila dzikri ghardina min hadzal kitab wa ghayatina min ikhtilaf al hadis fil lafzi bil Qur'an wa tasanu'ihim wa ikfari ba'din ba'dah." Sampailah kita kata beliau kata Imam Nukuteba kepada tujuan utama kita dalam menjelaskan perbedaan ungkapan ahli hadis tentang masalah bacaan Al-Qur'anku dan ya celaan mereka kepada yang lainnya. Walaysa makhtalafu fihi mimma yaqta'al ulfa wala mimma yujibul wahsya. Sebetulnya perbedaan itu tidak menjadikan perpecahan di antara mereka. Perbedaan ungkapan saja. Ya. Li'anna mujmi'un ala aslin wahid. Karena mereka semuanya sepakat mengatakan Al-Quran kalam Allah ghair makhluk. Ini kaidah asalnya al-sunnah mengatakan Al-Quran kalam Allah bukan makhluk. Adapun tentang masalah bacaan Al-Quran ku makhluk atau bukan, ini yang eh, berbeda-beda ungkapan ulama dalam menanggapinya. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, wa aimmatus sunnati wal hadits yumayizuna baina maqama abdi wa maqama bir Imam-imam ahli sunnah wal jamaah mereka membedakan antara lantunan ayat tadi dengan suara orang yang apa membacanya. Suara yang membacanya adalah apa? Makhluk. Sedangkan lantunan ayat yang keluar itu adalah kalam Allah. Sudah, sudah. Wal Quran indahum jami'uhu kalamullah hurufu wa ma'ani. Al-Quran menurut ahli sunnah wal jamaah semuanya adalah kalamullah. Baik hurufnya, maknanya adalah kalamullah. Wa aswatul ibad wa harakatuhum wa adauhum wa talafuduhum kullu dalika makhlukun ba'in anillah. Kaidah Nukaim rahim rahimahullah adapun suara hamba yang membacanya, gerakan bibir orang yang membacanya, ya itu semua adalah makhluk yang terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Ila anqal sampai Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata Al Bukhari a'lamu bihadil mas'alah wa aula bisawab fiha min jami'i man khalafahu. Imam Bukhari rahimahullah taala adalah orang yang paling paham masalah ini. Ya. Namun beliau difitnah ya, dituduh mengikuti ajaran kelompok Al-Jahmiyah. Kalau kita baca ada sebagai riwayat ketika beliau ditanya apakah Al-Qur'an makhluk? Beliau sempat diam, kemudian beliau mengatakan af'alul ibad makhlukah. Perbuatan hamba itu yang makhluk. Ada sebagian orang yang dinamakan Muhammad bin Yahya Az-Zuhli salah paham ya tentang ucapan Imam Al Bukhari tersebut seolah-olah Bukhari mengatakan Al-Quran adalah apa makhluk atau bacaan Al-Quran adalah apa makhluk sampai tersebar berita tersebut fitnah sangat besar ya sampai Imam Al Bukhari rahimahullah taala mendapatkan caci makian dari sebagian ulama-ulama al sunnah yang lainnya. Kenapa? Itu tadi salah dipahaminya ucapan beliau Makanya sekali lagi harus kita berhati, jangan tergesa-gesa mendengarkan berita ini dan itu. Harus kita apa? Tasabut. Ya ayuhalladina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayanu. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian mendengarkan berita dari orang fasik, maka apa? cross telitilah, jangan langsung apa? Disebarkan. Apalagi Rasul mengatakan, kafa bil mar'i kadiban aw isman an yuhadis bi ma Cukup orang itu berdosa, berdusta kalau dia menyebarkan berita yang dia dengar semuanya. Tidak semua yang kita dengar apa? Benar. Di antaranya Imam Bukhari rahimahullah. Beliau dituduh mengatakan bacaan Al-Quranku makhluk. Ya. Ada sebagian ulama mengatakan itu sebab di antaranya karena ada sebagian orang yang hasad kepada beliau. Kemudian apa? Disebarkan berita-berita yang bohong itu. Padahal nanti akan kita sampaikan Imam Bukhari berlepas diri daripada ucapan kelompok Jahmiyah. Beliau adalah imam ahli sunnah wal jamaah. Cuma memang itulah. Di antara manusia ada yang hasad. Meskipun terkadang dekat dengan kita. Cuma tadi, dulu wajahan memiliki dua wajah. Di hadapan kita senyum. Di belakang kita apa? Ya, menuju dengan tuduhan-tuduhan dusta. Maka sekali lagi, ya sebagaimana orang-orang munafikin intabihu, wajib kita apa? waspada, berhati-hati ya, Imam Bukhari rahimahullah yang terkenal dengan akidahnya, dengan ilmu hadisnya, ya, namun beliau tidak selamat dari fitnah orang-orang yang hasad kepada beliau. Ada orang yang baik sebetulnya, cuma tadi kurang berhati-hati, tidak tersebut, ya, termakan dengan apa isu-isu tersebut. Ya, sampai ya, detik ini juga banyak masih orang-orang yang menuduh Imam Bukhari memiliki akidah Jahmiyah. naudzubillah min dalik. Dahal sekali lagi beliau berlepas daripada semua itu. Di antara buktinya kata pak ulama Imam Bukhari untuk membantah ya isu tersebut beliau mengarang kitab yang berjudul Khalqu Afalil Ibad ya bahwasanya perbuatan hamba itu makhluk suaranya gerakannya itu makhluk adapun firmannya Allah ya, lantunan ayat tersebut adalah kalam Eh bahkan dalam awal bab kitab ini, kitab Khalq Afal Ilbat, beliau jelas-jelas mengatakan eh menukil dari ucapan Amr bin Dinar, mereka yakulun Al-Qur'an kalamullah laisa makhluk. Eh, ya, ini Imam Bukhari membawa riwayat ulama salaf yang mengatakan Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk. Riwayat kedua juga demikian. Banyak sekali beliau sampaikan. Itu untuk menepis tuduhan beliau mengikuti ajaran kelompok Jahmiyah yang mengatakan Al-Qur'an adalah apa? makhluk. Ya, intinya sekali lagi kita ambil pelajaran dari sini memang inilah eh, dunia eh, darul fitan eh, penuh dengan ujian dan cobaan. Manusia terkadang ya kelihatannya baik depan kita namun di belakang ya musuh dalam selimut. Maka intabihu. Makanya ada ulama menulis sebuah makalah berjudul Ikhwanun bil alania a'daun bisir. Saudara di hadapan namun musuh di belakang. Hati-hati. Eh, sekali lagi, zaman fitan perlu kewaspadaan. Dikatakan di sini, sebetulnya Imam Bukhari adalah orang yang di atas kebenaran dalam masalah ini. Eh, berlainan dengan ucapan orang-orang yang menuduh beliau. Wa kalamu awda wa amtan min kalami Abi Abdullah. Eh, bahkan ucapan Imam Bukhari lebih jelas sebetulnya daripada ucapan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Cuma itulah namanya isu syubhat terkadang kalau tidak diteliti kembali itu bisa memakan hati manusia, dimakan mentah-mentahan tanpa diteliti terlebih dahulu. Nah, ya, kita insya Allah akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aku luka lihada wa aku da'wana anilham alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store www.ufitstore.com